kada sing lobangan tapi mantah sekalinya pak di diluangi buritnya itu lawan kapak meluangi ya, ya tak ada kawa jua napa lamun mantah mantah di karasi juga pulang mintuna sekalinya haram malacung duriannya kan na mintuha mintuha nang luka ada taliki milih durian. Apalagi nyata-nyata baluang duriannya baluang. Nyata bana di dalamnya ada. Ya Allah biha. Nyata-nyata ada celahnya, nyata-nyata ada aibnya. Kenapa jadi ditukari nang salah saurang Jangan menyalahkan duriannya, jangan menyalahkan nang bajualan durian. nang ba jual durian tuh kasihan menuonduhi ingat habis presiden hidupi pulama ya kalaugam Johol asar salingat sembahyang lagi sap jual durian kalau sembahyang yakombo 100 no sama Hai Pinang pejuwa durian dis situ dibuka jalanan sekumpulgueah penyuubah yang keras makabauit bebenar makalama nu durianjan ada mudah-mudahankartian mengaji payulrian kegampangan udah satpam pulang mudahan jangan habis payu duriannya jadi sisanya aku karena dibariakan sidin berdoa satpam maaf pamlah Ya biasa daripada dibawa bulik duriannya buruk baik diunjuk lan satpam satpamnya pulang ingat-ingat kawan tuan guru nang mana pina banyak ulatnya unjuk buruk. guru Nang penting lawan kita ini kebersihan kampung. Jadi kepada anak-anakku yang ditugaskan untuk membersihkan sampah menyampah, ikam hendaknya menjadi waliullah ta'ala. Waliullah ta'ala itu senang mengerjakan segala macam nang jagar akan diri. Jangan malu-malu kita membersihkan sampah walaupun kita sudah menuntut ilmu Ihya Ulumuddin. Mengamalkan Ihya ulumidin dengan tawadhu. Jangan supan-supan kita membuang sampah-sampah macam-macam yang kerjalah dengan riang gembira membuang sampah tadi. Sebab di sini tempat kurang menuntut ilmu dan beribadah, maka kita berpahala ganal benar membarasihi tempat ini. Pahamkah? Wa tahhir baitiya li taifin wal 'akifin wa ruk'a'is sujud. Ya kakak ada yang jahat-jahat itu nah kadang dibarasihi. Ya kakak ada sampah, nah kadang dibuang. Jadi lamun motor sampah sudah ada lagi rusak, nah, keluar akan motor nang hanyar-hanyar. Salah kapendel kune. Motor hanya-hanyar remisi, motor sampah rusak sudah yang menggantinya. Di mana nama akun sampah man motornya rusak? Hah? Kan sudah ditukarkan motor gesan sampah sudah ditukarakan motor gasan kurang nang sakit dan mati ambulan ambulan se Napa Pemadam kebakaran sudah diurusakan lon pemerintah pusat dan pemerintah kepala dan pemerintah lintuhut sehingga dapat ke sini pemadam nang ganal benar sehingga kada pakai karena jalan halus kada pemasok. Napa lagi? mana? dilatih ulang anak cucu di sini cara-cara memadamkan kebakaran pada gampangan pak pertama kali latihan naik di atas pemadam pemadamnya hmm. bunyinya kan kayak itu kalau kayak lomba tinju aja telah sekalinya hara talanggar tegangan listrik nah, malam nah ya? kalau kelihatan kali listrik halang motor tinggi pada kena untung ikan nang nini tadi sudah bikin umi rasa hmm, kurang minum rasa itu ber, di, di, di, di, di, apa di, di, di, di apa di, di air timbul kadang mati kecuali rasanya keluar dulu coba bilang nyemuak rasa mati tuh gara rasa apa kata Cukup sudah kuburan ditukarakan. Di sini kuburan ditukarakan 10 juta guru nang nukarakan kemudian yang dalam dalam regol tiap sebuah rumah delapan ikong delapan kali tujuh belas, itu nang cerita kemudian berhubung tanahnya labihan maka kembali kepada nang asal menukar siapa nang dibuat sidin masuk siapa nang kada kada jadi kan ada masalah jatah jatah jatah jatah itu ada masalah ini napa bah abah tuh jaka ada adil si anu dibuat kaku boros ini, aku kada kan dibuat maka aku anak cilin juga anak angkat cilin juga berarti abah kada adil eh, maaf abah ini ngarannya ini bukan adil enak aja mulai bes siapa nang meduti siapa nang nuker siapa regolnya nang bayar duit siapa regol kuburan ada nyamannyapangdang macem-maccam sudah di padahat tanah jangan menukar tanah rumah aja nangkarmulaan ditukar tanah dasan kubur seorang saksada wargaan supaya le menyamati ka lagi Mbak kubur di lain utama akan kuburrullah sebelum rumah ini na way kubur mengutamakan tanah bangunan kada ingat menukar tanah cagar pakuburan Akhirnya ujar Nabi hum bura'u minni wa ana bari'u minhum. Orang itu melepaskan diri dari aku, aku pun berlepas diri daripadanya. Utamakan tanah kubur ditukar dulu Kayak abah nukah tanah kubur nih mulai di sini sampai ke sini gasan sekolah warga anak. Limbah itu sampai bagian awal di antaranya di dalam regol nang punal awalun minum hajirin ini itu disiapakan sa sabaris muat dalapan ulang. Lamun sudah sebuah rumah ini nah dapat lapan dibuatnya lapan sudah ada kawal lagi termasuk pas sudah untuk lapan itu sabaris kalau kau mengajar ini belum perpulang dihiganya nyaman aja enak aja Nah, apalagi sudah aku belak-belakan akhirnya beban darah udah. Karena apa banyak mana jamaah ditukarkan pulang di sana di Marani muhibbin marannya. Aku nang menukarkan lawan dua ikung bini Haji Abdul Karim dan anak buah Sirin semuanya dikumpulkan di Kupari bakat dan pulang minta bagiakan warisannya sebab Tuji Karim ampun tanahnya mati bisi bini dua anak banyak dibagiakannya semuanya selesai minta itu berhubung sorong perlu jual duit dijual itu nah lalu sekian panjang sekian lebar dijual lawan orang nang hendak bisi alkat di sana ba ujung sedikit kenapa jadi ba ujung hendak nukar nang lain ulang tambahannya sebab sahabat pada mungkin berkurang bertambah aja itulah usaha ikhtiar aku dipimpin guruku nah itu menyiapkan dasar kakawanan nang baulah rumah sini ada bisi alkah nah sekarang habis alkahnya sudah biar kita penak menukar di sana kada ada lagi dahulu nang disuruh jaga di sana ada orang Jawa sikong orang Amuntaye sikong sekarang orang amun kada ada lagi orang kada ada lagi lalu kada kadada maharaku menjaga di sana maka oleh sebab itu kasihan orang yang bisi alkah di sana banyak diisi orang lain yang mati kada ketahuan ini nang berat tanamnya kenapa jadi bertanam di alkah orang maka setiap yang bisi alkah di sana ada surat tandainya bisi Bahari diatur, nah nyawa anwa, nyawa anwa tukang tabok di sana. Apabila ada orang membawa surat ini berarti bujur miliknya. Diupah pulang nama nunggu kuburan ini. Kada kegampangan mulai itu. Kan. Wajah ini aku sudah bana mati sudah jadi ketika kawan-kawan itu lagi gawian. Cuma menyampaikan dengan montong aja kada kona awak lagi menduiti pang menduiti orang menjaga itu nama baras umur pemerja kada kawa lagi sebab aku ini duit perlu cagar bawa obat cuci darah dan lainnya jadi sudah jauh haji jawi tuhuk pian sudah nya ajawi tahu banget tohok yang limpat pada kemampuan sana mengurus masyarakat di jawi. Jangan tapi enggak dulu lagi pian tuh pian. Ajawi itu ini. Inya tahu mana bang mulai dari kita. Merasa rasanya pada ikhlas jiwa mengurus ini tuh. Ya kan duitnya, ya kan awaknya, pikirannya kada ikhlas jiwa. Cuma nyaman bang orang. Orang tak nyaman, nang belas buah rumah dah sudah sebaris 8 ikong jadi nyamannya ada yang mati buatnya situ tapi tinggal 8 aja lamun sebuah rumah nang dalam di dalam regol nih sebuah rumah orangnya bertiga tiga tiga kelompok beban aja bertiga ada empat kayaknya artinya sepuluh dua puluh tiga puluh empat puluh sebuah rumah umpama ada begadung itu pokoknya jatahnya hanya delapan nikong lawan regolnya apa? asal usulnya mas kali nang utan utan utan lalu sini asal usulnya kada gampang nang bakar keras siang malam tahu kan utuh pandi itu lah Haji Said nah lawan dulah ajawi bertiga nih di kemta nang utan labat mesin asalnya bertiga nih tuh lalu jadi kampung kayak ini nah Lalu Haji Awi ada kesalahannya diungkai-ungkai, Dulah ada kesalahan diungkai-ungkai, Utuh Pandi ada kesalahan diungkai-ungkai. Allah Ta'ala apabila manusia tak kesalahan lawan kabagusannya ditimbang, apabila banyak nang bagus surga, ada manusia ini seribu kebaikannya, satu kesalahannya hilang nang seribu manusia Orang hendak melihat manusia itu nang kebaikannya berapa, kesalahannya berapa, kesalahannya itu berapa, kebujurannya berapa, mon sama bujur lawan salah, surga itu Tuhan nang Apalagi kan banyak nang bujur daripada nang kada bujurnya. Ini kada panas setahun hujan setitik. <coughs> Kebaikan orang saling banyakkan. Mbak ada kesalahan sedikit aja, muma lalu aja di bebe. Mun aku kada apa lagi udah ini kan insyaallah aja apa apa Sebab tasbir seberang jamila umurku kada lawas lagi. Umur kada lawas lagi, kada lawas lagi sudah. Mun dokter betapun ada keluhan apa, kada ada cukup. Apabila bapadah keluhan, nangnya bertambah obat. Ya ka obat itu ini, nang membayar peren seorang duduknya, duitnya. Itu nang kayak tugas sebahagian dokter kalau nyesemian pang. Ini ada keluhan apa ada di bisa sudah. Ini nah minggu minggu sudah kada sengkabihan sakit kami ada dah. Bisa aku bapadah lawan dokter, kada kami ya kok. Periksa saja, OSG. Itu sudah kalau nampak itu caranya prostat. Prostat ya penyakit orang Tuhan, nah, tertutup pengamihan. Jadi di mapa akalnya kalau sudah nyata prostat itu kan diperiksa, mas nyata prostat di mapa dioperasi. Inyalah nang bayari pemeriksaan, inyalah bayar operasi, sorong jiwa, cucuk ngebana. Kadang mengatakan nih guru ini nambah dagang kada, bahu kada, apa kada, itulah sudah. Kadang aku sarik tapi kada ketuju. Coba rasakan ikam seminggu kali bakal main apa rasanya? Kayak apa hari-hari sedangkan tugas tak tak seminggu tiga kali Sabtu, Kemis, Minggu. Walaupun keadaan hari-hari rasa pecah merantang. Nah, Pak ini na pulang pinggang na ya kesta naranya di pinggang ni marantan sama lawan bisul nang hendak mengangkut nanah itu kestanya itu udah udah anu menyatu dengan dua ginjal luar angkasa sakitnya adalah batungking-tungking hendak mencari nyaman wargaan aku kan ada banyak kista aku aja ya, sih kok. Di Tuhan Kista ini menurut dokter belum ada obatnya sebab belum diketahui penyebabnya. Dan ini mulai proses kejadian anak dalam parut beimbelon penyakit itu. Ngarannya penyakit pembawaan, bukan pendatang lain. Lain pendatang. Udah. Eh? Bakantut antut kada mau jua, dare udah lima hari kasing kantut. Coba ikam pikirkan kalau bakantut lima hari, nang kayak apa? Untung beriga masih mau. Oh, ya. Ada iya. jual lagi kantut ke atas. Padahal nang kayak inilah dipenting akan benar. Nengaran Rasulullah SAW itu membacakan kitab wa yu'allimuhumul kitab Rasulullah wa yu'allimuhum alkitab nang dipentingakan nang ini walaupun seorang nama kalau dokter memadakan istirahat saja sudah jawabanku nang jadi bu obat ini gasan menerusakan wa yu'allimuhul kitab itu jadi bu obat ya kakana ma yu'allimuhul kitab kalau perlu bu obat lagi lebih baik mati aja asalah lebih baik kawin kalau Ikam tahukah orang cuci darah dah? Orang cuci darah itu bisa ampih mengenai cuci darahnya. Penyebabnya salah satu dari tiga. Pertama dinyatakan ampih cuci darah karena jantungnya sudah bangkak pada kawal lagi dipakai mesin. Lama dipakai mesin mati. Jadi dokter mampih kalau usah cuci darah lagi nang kada paham kurang tuh baik penyakitnya kadinya bang ada awal lagi diobati lawan mesin jantungnya bangka pecah jantungnya mati ya berarti dokter nang nang nang nang cuci darah tuh bang mati eh. inya indah mati orang jadi jinya kedua lagi cuci darah sebutin penyebab ampe Nang kedua jadi ampe cuci darah tahulah karena darahnya itu tensinya turun 60 per 50 misalnya ada kalau dicuci lagi mati orang itu jadi dinyatakan hampir cuci darah dianggap oleh orang lain kawah aja jadi orang cuci darah baik penyakitnya jadi kada lagi bukan karena itu nang ketiga, jantungnya kuat darahnya normal karena apa jadi hampir duit kada mayu kada mayut ulah warga kada manulungi kan. kalau pang batatorokan kalau warga kada kalau pang tetangga tetangga nambisi motor banyak banyak menulungi kada juga an lima bapak seorang diri limbahnya sehat orang nang merabutakan kesehatannya limbahnya garing dibiarakannya serongolong nggak usaha Tapi ujar ku tadi, semuanya kejadian dari Allah, nang merubah Allah juga. Oleh sebab itu, kembalilah kepada Allah aja. Jangan memikirkan makhluk demikiannya, tasalahkan lawan makhluk. Karena tamamai lawan makhluk. Padahal orangnya layak durwa yang pak juga. Hah? Lam yuharrik walam yusakin juga orangnya. Matinya nyaman lawan Tuhan, lawan Tuhan nyaman benar apalagi Tuhan apabila kada dipintai sarek apabila dipintai imong manusia apabila kada dipintai imong apabila dipintai marangot jadi baik lawan Allah Ta'ala aja sedang-sedang aja lawan Allah. Iya jadi aku nih kada keluar lagi batis pada rumah kaca wali ke rumah sakit lawan kalanggar sini. Lain pada itu aku kada mau lagi batis berjalan. Langgar jagar membawa seorang ke surga. Rumah sakit gasan seorang tawa ke langgar. Mbah cuci darah di rumah sakit tawa ke langgar. Itu yang gunakan batu sudah. Nasi ikam-ikam pang dipadahkan sudah. Ini masanya di rumah aja jangan tapi ketujuh berjalanan. Ini masanya sudah berdiam jangan tapi ketujuh lagi berceramah. Sudah dipadahkan ikamnya dipadahi sudah tapi ikamnya katuju baca jalanan katuju baca ramah ikam kada maasi ngarannya sudah dipadakan apabila kada maasi lawan perguruan anak setan sudah kalau nah, nah orang mengajar nak beri makan anak setan teruskan teruskan jami Bupati sudah dipadahi kepala Podem sudah dipadahi Kapols sudah dipandahi Gubernur sudah dipadahi waktu Gubernur terusus dipadahi kepala BBL sudah dipadahi mengaji mengaji agama umempat ka di pengajian agama jangan waktu habis mengurus dunia aja isi seminggu sekali hari Minggu bala datang limbah asar sampai maghrib sudah Rimba maghrib gulek sebab pada tujuan orang pemulutan biarnya nang penting mengaji ini dokter-dokteran di kiau di bari macam-macam itu macam-macam supaya mengaji di sini lah mbah tugas kanyar datang ada tugas kan datang lagi udah ngalih banar kambing minumnya diurus layak banar Bukan mengaji lawan aku kadang dibaca kitab Berarti mengaji lawan yang mengarang kitab Ya ke aku yang menyusun mengarangnya Boleh jadi mengaji lawan aku mengarangnya. Kita supaya ikhlas Yang maknanya taberi minal hauli wal kuwah Pakai kitab Jadi kalau bab kitab Berarti kita termasuk murid juga oleh yang mengarang kitab Tidak ada merasa menggurui lawan orang si orang ini kan ada merasa guru juga pulang sama-sama gurunya kitab rata di situ kada takabur kada napa-napa kada ada asal kita matinya Nabi Muhammad wa yu'allimuhumul kitab oleh sebab itu aku sampaikan lagi waktu istimak tadi lamunnya bujur makna jangan ada lagi kawan-kawanku ini nang baca ramah tanpa kitab. Artinya mun hendak jua baca kitab Qala al-muallif rahimallah baca ayat kitab. Jangan yang terhormat. Yang terhormat. Yang terhormat. Yang terhormat. Jangan lagi sudah apalagi kita itu bertablik baca ramah itu bukan di masjid, bukan di surau, bukan di sekolahan, bukan di rumah, tetapi di tanah. tanahnya itu pulang lapangan dasar orang mbak main golok atau orang sepak bola hari ini mulai beritu putra main minta semayang hajat beritu putra lawan apa supaya menang guru nang garing disuruhnya mendoakan inya sepak bola cocok benar kada dan doakan sebab nyawa salah handap Kasihan Datu Basirih, Habib Hamid Basirih itu nak ampun apa wilayah di Banjar kasihan. Repot silin mengurus anak buah silin. Datu Kalam Payang mau urus Martapura ini repot juga. Wilayah masing-masing, kawalian itu kan masing-masing. Ini mau urus di sini, ini mau urus di sini bagus tuh. Tapi nya babagi nyaman aja kalau Banjar Habib Hamid ampun urusan Martapura itu kelampayan ampun urusan kita di mana di Martapura berarti kita termasuk naungan payung batu kelampayan, kenapa seorang nang benaung paharapnya pak iyanya dari kalampayan ingat mana janggut lawan Usama aja sudah hendap janggut pada Usama Ben Laden sombong sombong di kampung orang di daerah orang daerah ada tukang tayang ya tahukah badak adat non ada tukang ini Inilah satu aja kalau kita mau memakainya melihat akan kebaikan Allah lalu kita syukur niscaya lengkap segala nikmat nang ada lawan Tuhan di ujung lawan kita nang belum ada pun didatangkannya coba sugih dunia akhirat kalau orang menyatakan syukur kepada Allah jadi nang mana pina sakit-sakit hidup ini jangankan ayam dibari orang umpan dibari orang ayam sorong diambil maling rahatan maharam ayamlahatan masalahram inta datang maling ininya urangnya ada syukur lo Tuhan melihat malingku oh, ayamnya ada intanya ada diambilnya umnya ditinggalinya surat sekarang dia umanya aku ambil lamaang anaknya ke nana aku ambil pulang salahlamainya belumnal ha akan dulu wasm ujar maling paham juga kata amunnya kada syukur lawan Tuhan wala in kafartum inna adabi la syadid mun kada syukur itu disiksa Tuhan nang ada diambil nang kada ada kada diunjuk nah, sama sekali bisa rugi banget kada syukur lawan Tuhan Jadi, Jadi jangan menyalahkan guru, sorong jua nang kada kada bisa bersyukuran Tuhan jadi kayak ini hidup sakitnya Salawat yang akmal sempurna beserta sejahtera yang sempurna atas penghulu kita Nabi SAW dan atas sekalian keluarganya dan sekalian sahabatnya. Nah, kita yakin pula bahwasanya Nabi Muhammad SAW dan semua keluarga Sidin termasuk bini Sidin keluarga juga Kemudian segala sahabat sidin orang mana aja Salman Parisi kan orang Paris ya kalau Paris tuh apa yang ini kan Perancis ujar Nabi Salman minna ahlul bait bermula Salman ini kula warga unda nah padahal orang Perancis kalau pang keturunan Sina Hasan Husin ada si Salman ini orang Perancis tapi ujar Nabi ahlil bait indah nah. jadi kedudukan ahlil bait itu pasti ada ketentuan orang ini ahlil bait pasti ada buktinya Salman dimasukkan kamari padahal kan ada turunan Hasan Husain radhiyallahu anhu segala sahabat Nabi minta tak segala ingatkan segalanya apabila sahabat Nabi ngarannya madhab syiah ah itu sekali aja, Sayyidina Ali aja, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar dihinanya. Biasa ah ini kalau memakai kopiah hilang, surbannya hilang. Itu biasa. Hati-hati kamu tak. Lamun nyebak kawinan, eh, kada bamaharmaharan, kada basaksi-saksian, kada bawali-walian hati-hati benar kita di martapurani sudah habis guru-gurunya nang tuha-tuha lamun masuk nang pembuahan pendatang nang ah si nek lalu mungkin nang sugi sugih dulu mendiamakan ke rumah inya guring mungkin pulang nang bisi anak bujang mengabinakan lawan inya padahal ah, nang memadahkan ini ah dan si ah ini jangan diumpati kadang ada lagi orangnya nang menahan-nahanakan orang ngasuh matian Habib Anis Solo Daur jua masalah si ahnen Jakarta abut jua masalah si ahnen aneh mah tadi sekali sekali ada abut-abut bang yang belum ada mudahan aja bang jangan sampai masalah itu nang jadi kita nih perlu bana mengaji nang ahlus sunnah wal jamaah jangan sampai terumpat-umpat madhab nang sasar nang bid'ah itu tapi tadi sudah kita baca Fatihah, baca Yasin, baca surat Kamilah, baca sama-sama nang salawanan sampai malam apa? Mamalakan. Aku minta ahli kafarah wal mubtadi'ah wal musyrikin wal zalimin wa dammir ad din dan seterusnya. Masa orang banyak nanti ini si kungkung kada kabul aminnya. Apalagi nang mengarang amin banyak. kita buka ke Tuhan aja sudah kita lima delom kita ini di Dolimuram setengah se, se, segenap segi segenap segi kita ini di Dolimuram jadi kita buka lawan Tuhan maglumun pantas pantasir Rabbi ini maglumun pantasir kada perlu kita berdemo-demoan macam-macam kada perlu -macam. Ada parlo kuria kuria awak disapui lawan macam-macam itu lawan ter lawan itu lawan ini ih pura-pura napa mati di dalam tanduan apa juga tuh, bini-bini laki-laki batopeng ah, bin, alak ah, bini-bini berdua batopeng bini-bini berdua duduk batopeng langsung puting topengnya Megawati tulisannya di situ Napa artinya anak raja dan apalnya putri Raja Wati. Putri kan aja? Mana? Hamzah Hasna sikungnya pulang. Hmm, jadi kisah ini Hamzah Hasna apa? Hmm, Raden Hamzah Hasna. Lu datangin ini kisah orang susah mana? Selawan berabi lapit minta mendatangi lawan umma lawan abah mah. Hidup abahku dan ayahku. Aku maka amjam, kemiskinan, kada kau makan, kalau kau